Berapa banyak persoalan sederhana yang menjadi masalah besar karena pikiran kita tak terkendali. Berapa banyak urusan yang simpel menjadi lebar. Nah seharusnya latihan sholat ini latihan mengendalikan pikiran kita. Jadi kalau kita ingin sholatnya baik, cobalah perbaiki ilmunya. Ya, ilmu tentang sholat kita baca lagi, ilmu bacaan sholat kita mulai pelajari, hafalkan, pahami, dan tidak kalah pentingnya persiapan sholat. Seperti wudhu harus baik, tempat sholat juga harus benar-benar kita atur, jangan sampai tempat lalu lalang, sajadahnya bisa mengurangi konsentrasi. Suara di sekitar radio itu kalau bisa kita matikan, kalau tidak kita malah mendengar radio dan TV Kemudian penampilan sholat kita juga upayakan yang baik. Jangan sampai disaku jatuh barang-barang. Mukenanya terlalu longgar sehingga selalu diperbaiki. Rambut ke depan, dikebelakangkan. Kita harus benar-benar karena waktu terbatas maka harus terima. Yang paling berhak mendapatkan yang terbaik adalah Allah. Kita sering datang kepada atasan dengan penampilan terbaik dengan persiapan yang matang. Kenapa berjumpa dengan Allah yang menguasai hidup kita, kita tidak memberikan yang terbaik? Maka orang yang sholatnya khusus, dia sangat ingin melakukan yang terbaik. Persiapannya baik, pelaksanaan disempurnakan, dan tidak boleh lupa. Kita harus minta tolong kepada Allah, karena Allah yang menguasai diri kita. Mudah-mudahan uraian sederhana ini membuat kita semangat untuk terus memperbaiki. Mengapa? Karena tidak ada kebahagiaan, tidak ada kesuksesan kalau kita mengabaikan sholat kita. Semakin bagus kualitas sholat dalam sholatnya dan semakin berbekas dalam kehidupan kita sehari-hari, perubahan perilaku inilah yang akan mengantarkan kita menjadi manusia yang insya Allah di dunia ini bahagia dan sukses dan akhirat pun bahagia dan sukses pula insya Allah. Hadirin dan para pemirsa yang budiman, di bulan yang penuh barokah ini selayaknya kita meningkatkan kualitas sholat kita karena satu amalan sunat di bulan Ramadan ini dicatatkan wajib. Apalagi yang wajib bisa sampai 700 kali lipat. Artinya sholat-sholat kita yang dulu yang hancur bisa di, kita reparasi di dalam uh, Ramadan ini. Luar biasa. Sholat sunat dua rakaat bisa jadi ganjarannya sama dengan sholat subuh yang kita tinggalkan yang kurang baik selama ini. Mudah-mudahan doa kita ini diijabah. Allahumma salli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Duhai Allah yang maha mendengar Wahai yang maha menatap Wahai yang maha tahu betapa tidak khususnya selama ini salat kami ya Allah Wahai yang maha tahu betapa seringnya kami lupa kepadamu Rob Ampuni kelalaian kami selama ini Ampun, ampuni sholat kami yang amat jarang Ingat kepadamu Juga ampuni amal-amal kami yang sangat jarang ikhlas ya Allah Engkau tahu kami begitu tamak akan pujian penghargaan makhluk-makhlukmu Ya Allah jadikan di bulan yang penuh barokah ini Berikan kepada kami kenikmatan menyebut namamu kenikmatan membasuh tubuh ini dengan air wudhu dan kenikmatan bersimpuh sujud untuk Ya Allah, jadikan sholat kami sholat yang amat khusyuk. Dan indahkan akhlak kami, ya Rob. Jadikan kami menjadi orang yang selalu merasa ditatap olehmu. Sehingga perilaku kami terjaga. Golongkan kami menjadi orang yang selalu merasa didengar olehmu. Sehingga lisan kami terpelihara. Golongkan kami menjadi orang yang selalu sadar bahwa segalanya hanyalah titipanmu. Sehingga hari-hari kami penuh kerendahan hati. Dan golongkan kami menjadi orang yang puas hanya dengan tatapan, pujian, karuniamu. Sehingga kami tidak tergiur oleh pujian penghargaan makhluk-makhlukmu. Ya Allah, jadikan di bulan yang penuh barokah ini, kami engkau beri rizki, kenikmatan bersujud, kenikmatan beramal, kenikmatan bertaubat, kenikmatan melakukan kebajikan. Berikan kepada kami kenikmatan bersyukur keindahan bersabar. Kumpulkan segala keutamaan pada diri kami, ya Allah. Dan golongkan kami menjadi bukti keindahan agamamu. Bukti kebenaran tuntunanmu. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin pemirsa yang budiman kita harus bersungguh-sungguh menjaga sholat kita sebelum kita disolatkan. Mudah-mudahan andai kata kita selalu memelihara solat kita dan terbukti dari akhlak kita sehari-hari. Maka Allah mengaruniakan akhir hayat yang diizinkan kita disolatkan oleh sebanyak-banyak hamba Allah yang ikhlas. Mungkin itulah nikmat yang besar. Wafat husnul khotimah. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.